Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an Far'un law ra'a man yuridu shalah abi thawbihi najisun ghairu maqbuin anhu lazimau i'lamu wa kadza yalzamu ta'limu man ra'au yukhilu biwajibin biwajib ibadatin fi ra'yi tatimatun yajibu al-istinja'u min kulli kharijin mulawisin bima wa yakfi wala ghalabatu dhanni zawali najasati wa yusanu hina idin samu yadihi wa yanbaghi al-istirkha'u li alla yabqa atharuha fi tadai fi sarajil maq'adah au fi salati masahat ta'umul mahal fi kulli maratin ma'a tanqiyatin bijamidin qadi'in ويندب لداخل الخلاء أن يقدم يساره ويمينه لانصرافه بأكل المسجد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع بسنة محمد صلى الله عليه وسلم فرع لو رأى من يريد صلاة وبثوبه نجس غير غير معفو عنه لزمه إعلامه وكذا يلزم تعليم وكذا يلزم تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده Far'un lau ra'a seandainya melihat Man yuridu salatan Melihat orang yang ingin salat Wa bithaubihi najasun dan di bajunya itu orang yang mau sholat najasun, ada najis. Waira ma'fuin anhu, najis yang tidak dimaafkan darinya. Lazimahu i'lamuhu, maka wajib bagi dia untuk memberitahunya. Memberitahu orang yang di bajunya tadi ada najisnya. Hadis sini setiap kali kita melihat ada orang yang ingin sholat kemudian di bajunya ada najis, wajib kita memberitahu karena membab amar ma'ruf. Karena termasuk mengajak kebaikan. Di bajunya ada najis, orang yang mau sholat tak tahu kalau di bajunya itu ada najis. Wajib kita memberitahu dia. Karena amar ma'ruf itu tidak harus ada maksiat. Walaupun tidak dikatakan maksiat, ya tetap wajib memberitahunya. Kalau seandainya itu orang yang sholat membawa najis dia tidak tahu sampai selesai sholat tidak dosa. Dia nggak dosa, cuman kita tetap wajib memberitahunya. Sebagaimana ini katakan Ibnu Salam, Aftabihil Hanati Seandainya ada kita melihat Anak kecil berzina dengan Anak kecil perempuan cili e, eh, seandainya berzina Maka kita yang melihatnya wajib memberitahu Wajib melarangnya Walaupun seandainya terjadi tidak dikatakan maksiat atau oh, mereka kecil, Pak. Kecil sama-sama kecil. Yang tidak tahu apa-apa, cuman dia karena mungkin melihat sesuatu TV atau yang lainnya, kemudian terjadi jami'an. Apakah berdosa? Mereka tidak berdosa, cuman kita ketika melihat seperti itu wajib memberitahu dan mencegahnya. Ini juga sama, ketika ada orang ketika mau sholat dia bawa najis, wajib kita kasih tahu Wajib kita kasih tahu. Cuman itu najis yang tidak dimaafkan. Kalau yang najis yang tidak dimaafkan, najis yang dimaafkan, ya tidak wajib dia untuk memberitahunya. Atau sama juga kalau seandainya ada perkara yang batalkan salat yang lainnya ya. Seperti seandainya ketika sujud kelihatan apa auratnya terbuka seperti anak-anak yang pakai celana celana panjang itu Terus kemudian dia pakai kaos ketika sujud atau rukuk kelihatan auratnya. Kasih tahu kalau nanti lagi sholat ya setelah sholat beritahu suruh ngulangi sholatnya. Kenapa? Karena sholatnya dia nggak sah terbuka auratnya. Nggak enak, engkau tidak nerima loh, nggak usah gitu, wajib ya wajib beritahu. Wa kada yalzamu ta'lim man ra'ahu dan juga wajib mengajarkan man ra'ahu orang yang dia melihatnya yuhillu ini yang merusak atau mengurangi biwajibi ibadatin dengan kewajiban ibadah fi ra'yi mugalladihi di dalam pandangan mugalladihi yang diikutinya pendapat yang diikutinya atau madhab yang diikutinya. Wajib kita mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui kewajiban ibadah. Ya, seperti tadi tuh, terbuka auratnya nggak tahu. Wajib kita kasih tahu dan mengajarkan dia. Bukan kita mengatakan, eh tidak sah sholatmu, ulang maning. Jangan gitu saja, wajib taklim, diajari juga. Kasih tahu itu sholatnya tidak sah, kenapa? Karena terbuka auratnya, karena kita ketika sholat wajib menutup aurat Auratnya laki antara pusar sampai lutut masih tahu Wajib taklim Kalau memang tidak ada yang memberitahu Kewajiban kewajiban kewajiban N Perorangan Kalau tidak ada yang tahu eh, Tidak ada yang bisa memberitahu saat itu cuma dia Ya berarti hukumnya apa? Wajib N Memberitahunya itu apa? Kewajiban N Kalau di situ ada orang banyak Dan mereka yang lainnya juga ngerti Ya hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya dia itu orang yang mengajarkan tidak mau kecuali dengan ujroh, apa berhak untuk meminta ujroh? Katanya juga kalau memang gubila gubila dari kabil ujroh, karena mengajarkan ini perlu waktu sampai satu jam seandainya satu jam apa dibayar? Dibayar. Berarti bisa nggak untuk meminta ujroh? Boleh. Tidak wajib bagi dia kecuali dengan ujroh boleh cuman buat apa asan ujro di akhirat daripada ujro di dunia ya kalau setiap orang menuntut ujro akhirnya tidak ada orang yang ngerti nantinya berarti wakada yalzamu dan begitu juga harus apa takliman man ra'ahu mengajarkan orang yang melihatnya yukhillu dia mengurangi biwajib ibadatin atau merusak biwajibi ibadatin dengan kewajiban i satu ibadah fi ra'i mugalladihi di dalam pendapat mugalladihi yang diikutinya kalau memang sesuai dengan madhabnya dia sesuai dengan madhabnya kalau itu orang tahu orang yang mau memberitahu ini ketika ada orang lebih wajibin tahu orang yang tadi yukhil tadi itu mengikuti pendapat madhab lain masalah tidak wajib tidak wajib kita memberitahunya. Kenapa? Karena itu pendapat yang diikutinya dari madhab yang diikutinya tidak sesuai madhab yang orang yang memberitahu. Baik. Tatimmatun Yajibul istinja'u Sekarang pembahasan masalah istinja Istinja itu ada dua Ada istinja bil hajar ada istinja bil yang paling afdal jam bainahuma mengumpulkan antara keduanya istinja bil hajar dulu kemudian diteruskan istinja bil ma kenapa kok paling afdal karena istinja bil hajar itu yuzilul ain kemudian istinja bil ma yuzilul asar al afdal al jam'u bainahuma Cuman kalau seandainya aroda aliktisor min ahadihima kalau dia ingin meringkas daripada salah satu keduanya al afdal bil ma yang paling afdal dengan air. Kenapa? Karena istinja dengan air itu selain menghilangkan n juga menghilangkan asar. Kalau istinja bil hajar itu cuman menghilangkan n seperti kemarin bahasanya sudah ada. Yaitu apa? Menghilangkan n saja asarnya masih ada. Yajibul istinja'u wajib istinja Wajib istinja min kulli kharijin mulawithin bima'in Wajib istinja dari setiap yang keluar Mulawis yang mengotori Bimain istinjaknya itu dengan apa? Bimain dengan air. Jadi wajib istinja hukumnya. Wajib ini fi ghairil anbiya. Wajib fi ghairi fi ghairi anbiya, fi haqqi ghairi anbiya. Kalau nabi tidak wajib, kenapa? Karena fadhalat, karena kotoran daripada anbiya itu tahirah suci. Dan juga katanya kotoran anbiya itu eh, jelaskan di kitab sirah ditelan sama bumi ya. Ketika dia istinja apa? buang air besar atau buang air kecil langsung ditelan sama bumi. Ya, ada kotorannya. Kotorannya. Adapun istinja apa wajib dia setelah dia mengeluarkan kotoran itu apa wajib istinja? Kalau Nabi tidak wajib. ambia tidak wajib. Nah, kita wajib istinja ya baik dengan air ataupun dengan batu. Baik wajibul istinja wajib istinja. Wajib istinja ini apa alal for? Apa wajib segera? Apa wajib ketika kita mengeluarkan kotoran dari salah satu dua jalan, apa wajib langsung kita istinja? Tak wajib alal for. Cuman kalau di situ ada tadhammuh lin najasa, kalau dia tidak istinja pakai celana kotor celananya nanti. Najis semuanya nanti. Ya benar hukumnya wajib. Ketika ada tadhammuh bin najasa berarti wajib alal for, wajib segera. Sebelum pakai celana, yo ya istinja dulu. Berarti alal for. Kemudian juga wajib alal for idza arada fi'lis sholat Jika dia ingin mengerjakan sholat. Ketika dia ingin sholat, ya wajib istinja. Karena tidak sah dia sholat dengan membawa najis. Lain matab Abu Hanifah. Kalau matab Imam Abu Hanifah Sholat dengan tanpa istinja sah sholatnya Madhab Abu Hanifah Kalau madhab Ahmad dan Imam Malik sama dengan madhab kita Jadi hukumnya di madhab Abu Hanifah istinja itu hukumnya sunnah. Istinja hukumnya sunnah. Jadi setelah apa mengeluarkan kotoran, dia mau langsung sholat sebelum istinja hukumnya sah. Itu madhab Abu Hanifah. Baik. Yajibul istinja wajib istinja. Ini hukum yang wajib. Kadang istinja itu hukumnya sunnah. Kadang istinja itu hukumnya haram kadang istinja itu hukumnya makruh, kadang istinja hukumnya mubah. Yang wajib ya ini ketika ada kotoran, ketika ada sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan yang mengotori, yang mengotori seperti kotoran yang sering keluar. Itu mengotori berarti hukumnya apa? Wajib istinja. Kadang hukumnya apa sunnah? Seperti apa? sesuatu keluar dari salah satu dua jalan cuman tidak mengotori, kering. Kering ya, keluar kotoran kering sekali. Tidak membekas, tidak ada kotorannya. Hukumnya apa? Sunnah istinja. Tidak wajib, tidak ada kotorannya. Apa yang mau dibersihkan? udah oh, ada kok. Atau seperti seandainya dia kelelek neker ya, atau uang masalah masuk kemudian keluar lagi keluarnya bersih seperti ketika masuk tidak wajib istinja apa disunahkan sunnah hukumnya ketika keluar sesuatu dari salah satu dua jalan tadi itu cuman tidak mengotori hukumnya apa sunnah istinja kadang hukumnya makruh seperti istinja dari ketika keluar angin ketika keluar angin Hukumnya apa? Makro istinja. Kenapa? Karena itu bisa membuat was-was. Bisa membuat was-was. Jadi ketika kentut diistinjai, diceboi. Hukumnya apa? Makro. Hukumnya makro. Kecuali kalau, maaf, ya keluar angin dibarengi dengan kotoran, ya jelas. Itu keluar kotoran. Itu berarti keluar kotoran. Kadang-kadang haram hukumnya istinja loh apa ada haram iya kalau istinja bil maksub nanti istinja dengan air yang tanpa izin orang yang memilikinya istinja dengan barang yang diwasop, nah, ini hukumnya apa atau istinja bil mat'um ya istinja bil mat'um dengan makanan kan nanti istinja itu kan ada dua dengan air dan dengan batu batu ini bukan harus batu pokok sesuatu yang memenuhi empat syarat nanti empat kriteria ada nanti Nah, kalau memenuhi empat syarat ini cukup. Di antaranya ya, seperti um makanan. Kadang makanan itu memenuhi syarat, cuman hukumnya haram. Kenapa? Karena muhtarom. Ya, syaratnya termasuk apa? Muhtarom. Nah, ini eh, syaratnya agar muhtarom boleh dipakai untuk istinja. Sedangkan ini muhtarom um, hukumnya apa? Haram. Ketika istinja dengan roti misalnya atau dengan tulang, muhtarom itu tulang itu muhtaram. Kenapa? Karena makanan makanan jin. Makanan jin ya. Karena itu muhtaram. Kadang-kadang hukumnya mubah. Kadang-kadang hukumnya mubah seperti seandainya berkeringat. Tempat keluarnya kotoran itu berkeringat. Apa boleh disinjai mubah? Ya hukumnya mubah. Kemudian tadi dikatakan apa? Yajibul istinja'u min kulli kharijin mulawithin bima'in. Wajib istinja dari setiap yang keluar Mulawithin yang mengotori Yang mengotori walaupun sedikit Kalau mengotori berarti wajib Bimain dengan air mulawithin ada yang menambahi tahirin eh, ghair tahirin ya mulawithin najisin ya mengotori dan najis kalau suci seperti mani keluar mani apa wajib diistinjai tidak karena mani suci karena hukumnya mani suci karena itu tidak wajib mulawithin yang mengotori istinjaknya itu dengan apa bimain itu mutaklik bil istinja yajibul istinja'u bimain dengan air wajib istinja dengan air. Loh, air kan juga matum. Air kan juga makanan. Ya, cuman air memang dikhususkan ya. Karena apa? Diperbolehkan untuk istinja karena dia mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis. Karena dia mempunyai kekuatan untuk menghilangkan najis. Beda dengan ma'iat yang lainnya, cairan yang lainnya. Kalau dengan air zam-zam, hukumnya gimana? Istinja dengan air zam-zam. Di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan khilaful aula, ada yang mengatakan haram. Kalau Ibn Hajar di kitab Tuhfanya dia mengatakan khilaful aula. Kalau Syekhul Islam Syarbini dia mengatakan hukumnya makruh. Kemudian kalau di kitab Ubab Ibn Hajar juga ini hukumnya apa? Haram cuma sah. Cukup. Jadi istinja dengan mak zam-zam hukumnya haram cuma sah. cuma terangkat najisnya. Bahkan katanya wa ahlu Makkah taniu min istimalihi fil istinja. Orang-orang Makkah tak senang mencegah mereka kalau memakai air zam-zam untuk istinja. Kemudian wayakfi fihi ghalabatu dhannin zawalan najasati. Dan cukup fihi di dalam istinja tadi apa ghalabatu dhann. Mengalahkan prasangkanya. Maksudnya apa? Sangat hampir yakin bahwa apa? Zawalan najasa, hilangnya najis. Tidak perlu sampai yakin harus diperiksa gitu, tidak perlu. Harus diperiksa sampai pakai alat gitu, sudah bersih atau tidak, tidak perlu. Kalau kalau dia sudah apa? Dia sudah istinja dan dia sudah merasa ini sudah bersih cukup dah. Tidak perlu diyakini. Tidak perlu sampai yakin. Wala idin hina Dan tidak disunahkan ketika itu apa? Tidak disunahkan ketika itu shamuyadihi mencium tangannya. Setelah dia cebok kan dengan tangan, dengan tangan kirinya masa. Setelah cebok kemudian dicium tangannya. Apa disunahkan untuk mencium tangannya? Masih ada najisnya atau tidak Untuk meyakinkan dicium tangannya. Apa disunahkan? Tidak. walayusan wahina idin. Tidak disunahkan ketika ada ghalabatullah. Sudah dia merasa ini sudah bersih, tidak disunahkan apa? Syammu yadi mencium tangannya. Tidak disunahkan. Kalau seandainya dia mencium, ada baunya, setelah kan tidak disunahkan, kemudian dicium tetap. Loh, si ambu. Apakah itu menunjukkan najis daripada tempatnya atau hanya najis di tangannya? Kalau dia mencium tangannya, berarti itu cuma menunjukkan najis yang ada di tangannya saja. Tempatnya tetap suci. Kenapa? Karena dia sudah ada ghalabatullah zawalan najasa. Dia sudah sangat menyangka bahwa apa? bahwa najisnya sudah hilang. Adapun bau yang ada di tangannya itu menunjukkan najis yang ada di tangannya saja. Kecuali kecuali kata bin Hajar apa kalau seandainya dia menciumnya dia yakin ini dari tempat itu, tempat yang dia pegang tadi itu, ya berarti itu menunjukkan najis tempatnya. Yang tadi itu ketika dia mencium dia masih ragu apakah ini ada di tangan bagian dalam ini atau di samping-sampingnya mungkin tangan ini kotor ambu memang bau. Nah, karena itu ketika mencium tangannya setelah istinja padahal tidak disunnahkan kok bau berarti itu menunjukkan najis tangannya saja bukan tempatnya kecuali kalau memang seperti ada n-nya no oh, kotorani ya masih ada di tangannya atau ya dia merasa itu memang dari yang dipegang tadi itu ya berarti wajib istinja lagi Wayam bagi al istirhau dan yang bagi di sini yang bagi ayajib wajib al istirhau merenggangkan melonggarkan ketika istinja wajib istirha merenggangkan li yabga supaya tidak tersisa asaruha bekasnya fi di dalam lipatan-lipatan syarajil mak'ada syaraj mujma' halakatid dubur. Itu tempat kumpulnya apa? lubang dubur. Nah, di situ ya supaya tidak tersisa asaruha bekasnya fi tadhaifi di dalam lipatan lip apa? tumpukan-tumpukan syarajil mak'ada daripada kumpulnya lubang dubur. Karena ketika istinja kalau tidak istirha, tidak merenggangkan eh, seperti dodok ya. Apa jongkok ya. Seperti jong, jongkok masalah nah, itu istirha merenggangkan. Nah, ketika istinja itu sunahkan apa isti, apa wajib istirha. Istirha itu ketika dia cebok supaya tidak ada sisa-sisa kotoran yang ada di lubang dubur itu Nah, kalau saya istinja dengan berdiri, tidak akan bersih. Kenapa? Tertutup lubang duburnya. Karena itu wajib istirahat. Seperti jongkok. Nah, ketika istinja sambil jongkok, nah itu akan terbuka kan? Nah, itu istirahat. namanya. Wayam bagi dan wajib al istirqa'u merenggangkan li Allah supaya tidak yabgo tersisa asaruha bekasnya itu najis fitallah ivi di dalam tumpukan-tumpukan atau lipatan-lipatan syarajil ada tempat kumpulnya lubang dubur nah, karena memang kalau tidak jongkok masih ada sisa ya maaf karena di situ kan ada seperti kerut-kerut gitu ya sebelum bagian dalam daripada dubur kan ada itu Nah, kalau seandainya dia tidak jongkok tidak akan tidak akan bersih itu masih ada sisanya karena itu wajib jongkok wajib jongkok baik laki atau perempuan ini baik laki atau perempuan. Hukumnya yang bagi di sini yajib. Au bisalasati ma au bisalasi masahat atau dengan tiga usapan. Ini maktuf kepada bima. Yajibul istinja'u bima'in au bisalasi masahat. Wajib istinja dengan air atau dengan tiga usapan yaitu batu. Batu atau yang memenuhi syarat seperti batu. Bisalasi masahat Nah, di sini au bukan berarti untuk ya di sini au mani akhulu. Tidak boleh kosong dari salah satu duanya. Dengan air atau dengan salas masahat batu. Tidak boleh sama sekali tidak ada. Kalau dua-duanya kumpul tidak apa-apa. Lamani ajamin. Kalau kumpul dua-duanya tidak apa-apa. Bukan au lil, lil khiyar Berarti ini atau ini. Tidak boleh dua-duanya. Tidak boleh dua-duanya yang tidak boleh itu tidak ada di antara keduanya. Harus ada salah satu di antara keduanya. Aubisalah si simasahat atau dengan tiga usapan. Dengan tiga usapan. Nah ini nanti tiga usapan dibahas. Maksudnya tiga usapan ini dengan apa? Apakah harus dengan batu? Kalau di kitab lain kan ya yes, ya, yajibul istinja bimain au hajar kan itu langsung atau dengan batu. Yang seperti batu itu apa? Yang penting ada syarat yang pertama ayakuna jamidan. Hendaknya sesuatu yang keras, bukan mae dengan sesuatu yang cair atau basah, enggak. Harus jamid. Seperti tisu ya atau batu itu sendiri. Kedua apa? Ayakuna tahir. Ayakuna tahiran. Hendaknya sesuatu yang suci. Kalau dengan sesuatu yang najis tidak cukup. Ada batu terkena najis, belum disucikan mau dipakai untuk istinja nggak cukup. Harus pertama keras, kedua suci. Yang ketiga, wa ayyakuna ain, hendaknya dengan sesuatu yang bisa menghilangkan ainun najasa. Bisa menghilangkan ainun najasa. Bukan linahwi rohawatihi au luzujatihi. Au luzujatihi. Ya, bukan semisal sesuatu yang gembur seperti bat, apa tanah yang mengeras Tanah yang mengeras itu kalau dipakai istinja tambah hancur, tambah ngotori nanti. Atau luzujatihi seperti pakai apa? Pakai kaca, cuman bukan dengan ujungnya kalau de ya pakai kacanya. Enggak bisa, tambah ceket najisnya. Atau pakai kelereng gitu ya, seandainya pakai kelereng, kelereng besar, enggak tambah bersih. Kenapa enggak bisa menghilangkan najis itu? Tambah ceket nanti najisnya. Nah, syaratnya harus golek, harus bisa menghilangkan najis, menghilangkan n najisnya. Kemudian wa ayakuna bi ghair muhtaram hendaknya tidak memakai yang muhtaram. Yang muhtaram seperti apa? Seperti makanan manusia, seperti roti atau makanan jin seperti tulang. Jadi tidak cukup menggunakan yang muhtaram yaitu seperti makanan. Pakai roti, ya roti sudah tidak dimakan, dipakai untuk sinjak tidak boleh. Itu makanan adami. Atau pakai tulang, tidak boleh juga. Kenapa? Makanannya jin. Loh, berarti jin makan tulang. Bukan katanya bukan jinnya makan tulang ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Habib Salim, Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada orang membuang tulang, di situ Allah menciptakan ya membu, uh, menciptakan daging di itu tulang. Jadi jin itu makan daging juga bukan makan tulang. Jadi terus yang makan siapa? Yang makan jin muslim atau jin kafir, tergantung kita katanya. Ketika kita membuat itu tulang, dengan membaca basmalah maka yang akan makan daripada daging yang ada diciptakan sama Allah dari tulang tadi itu jin muslim. Jin kafir tidak akan bisa memakannya. Tapi kalau seandainya dia membuangnya dengan tanpa membaca basmalah, dia membuang itu tulang tanpa membawa membaca basmalah, maka daging yang ada diciptakan Allah oleh Allah di tulang tadi itu rebutan antara jin muslim ambil jin kafir. Lah tergantung kita. Kalau kita sayang cinta dengan saudara kita yang seagama itu jin, ya kita buang tulang tadi itu dengan membaca basmalah. Au bisalasi masahatin. Ah, salas masahat maksudnya apa? Dengan tiga usapan yang memenuhi kriteria tadi itu. Jamit, kemudian tohir, Kemudian galik bisa mencabut najis, bisa menghilangkan najis. Yang ketiga agar muhtaram. Kalau memenuhi syarat semuanya ini ya berarti cukup. Bukan harus dengan batu. Batu, tisu ya atau kertas seandainya ya kertasnya keras. Eh, kain seandainya bisa ya. Pokok sesuatu yang memenuhi empat syarat ini. Bisalah simasahat dengan tiga usapan taumul mahal fi kulli marratin. Yang merata meratakan tempat fi kulli marratin setiap kali usapan. Setiap kali usapan itu memenuhi eh, apa meratakan semua tempat yang dibersihkan. Jadi kalau mau sempurnanya caranya seperti ini. Seandainya ini maaf lubang dubur. Ketika mau istinja ngambil satu batu dulu. Diusapkan mulai bagian kanan dulu. Dari atas kemudian diputar ke najisnya sampai balik lagi ke tempatnya. Ini satu, taruh. Ambil satu batu lagi. Dari lawan arah, tadi dari kanan, ini sekarang dari kiri diusap sampai ke tempat asalnya. Taruh. Satu batu lagi di tengahnya. mas Masrubah. Jadi satu batu merata ke seluruh tempat. tak umul mahal fikul lima rotin fikul lima rotin aimasahat. Setiap kali usapan merata ke seluruh tempat. Eh caranya seperti itu. Oh tidak pakai cara seperti itu, cara yang lain. Pokok merata. Tidak ya, apa-apa, cuman al-afdol caranya seperti itu. Kaifiatul afdol Jalan seperti itu. Pertama dimulai dari kanan, kemudian sampai tempatnya, kemudian yang kiri, sampai tempatnya, tempat mulainya, kemudian masrubah. Ta'umul mahal fi kulli marratin ma'atan kiyatin. Bersama membersihkan. Kalau tiga masahat belum membersihkan, ya wajib keempat. Tiga usapan batu si ono. Masih ada. Ngambil batu yang keempat. Batu keempat sudah bersih. Batu keempat sudah bersih. Disunahkan yang kelima. Kenapa? Karena sunnah witir. Oh keempat basuhan masih belum bersih. Wajib yang kelima. Kalau lima sudah bersih, ya sudah. Karena sudah witir. Jadi kalau memang ma'atan kiatin, itu tiga masahat ma'atan kiatin bersama membersihkan. Kalau belum membersihkan dari najisnya, ya wajib yang keempat, yang kelima, atau seterusnya kalau memang belum bersih. Ma'atan kiatin bersama membersihkan air mahal untuk tempatnya tadi itu. Maksudnya ing, tangkia itu membersihkan itu apa? Yang dimaksud inggo itu topiknya apa? Ayuzilal en hatta la yabga illa athar. La yuzilu illal ma au sigarul khazaf. Ini dikatakan membersihkan tempatnya itu sekiranya tidak tersisa dari najisnya illa athar kecuali bekas. La yuziluhu yang tidak bisa menghilangkan itu bekas illa al illal ma kecuali air. Itu bekasnya tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan air. Au atau sigarun khazaf dengan batu-batu yang kecil. Dengan batu-batu kerikil masalah. Tidak bisa dihilangkan kecuali dengan itu. Nah, kalau seperti itu berarti sudah dikatakan inggok tangkia. Sudah bersih berarti. Kemudian di situ dikatakan bijamidin galiin itu yang anak tadi sudah dahulukan. Dia menghilangkan dengan tiga usapan tadi yang merata ke seluruh tempat bersama membersihkan tempatnya bijamidin dengan sesuatu yang jamit, ya bukan maik, bukan rotep, bukan sesuatu yang basah harus dengan jamit. Kemudian apa galiin yang bisa menghilangkan ainun najasa yang bisa mencabut ainun najasa ain daripada najasa. Walaupun itu katanya walaupun berupa sutra. Apakah bisa sutra dipakai? Kan haram bagi laki, tak apa-apa. Walaupun untuk lelaki yang untuk istinja pakai sutra dia. Tetap tak apa-apa. Yang penting syaratnya ada tadi kan jamid, golek, tahir, kemudian uh, apa ini oir muhtaram. Kemudian wayunda boleh dahil khala'i ketika istinja itu sebetulnya ada syarat-syaratnya ya. Surutul istinja bil hajar. Syarat-syaratnya syarat-syaratnya istinja bil hajar itu ada. mana di sini tidak dibahas. wayunda bu sekarang adabnya, tata cara istinja. Ada tata caranya. Nabi ngajari walaupun urusan sampai seperti ini, ya Nabi tetap mengajarinya karena memang Islam agama yang yang lengkap ya. Bukan bikinan manusia, agama yang lengkap. Wa yundabu li dakhil khala'i ayugaddima yasarahu wa yaminahu linsirafihi bi aksil masjid. Dan disunnahkan li dakhil khala' untuk orang yang ingin masuk khala' masuk WC. Khala' itu diartikan apa? Al-makanul khali. Sebetulnya tempat yang kosong, tempat yang menyendiri, tempat untuk menyendiri. Maksudnya di sini apa? bina yaitu bangunan yang disediakan untuk ligotoil ilhaja Itu dikatakan apa? Dikatakan kholak WC ya. Kalau bisa WC. WC itu apa? Dikatakan kholak. Kenapa sih kok dikatakan kholak? WC itu kenapa dikatakan kholak? Summiya bismi syaiton fihi. juga lulau kholak. Karena setan yang tinggal di WC itu namanya kholak. Karena itu dikatakan kholak. Sumia dinamakan bismi syaitan dengan nama syaitan fihi di dalam itu khala yugalu lahu khala. Wa aurada fi hadisan ada hadisnya tentunya. Wa indabu lidakhil khala ayugaddima yasarahu mendahulukan kaki kirinya. Disunahkan ketika masuk mendahulukan kaki kirinya. Wa yaminahu dan disunahkan mendahulukan kanannya linsirafi ketika keluar dari itu khala. Jadi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Biaksil masjid, kebalikan masjid. Kalau masjid masuknya kaki kanan, keluarnya kaki kiri. Tapi itu disunahkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk kemudian keluar kaki kanan itu apa untuk orang yang ingin gotoil haja untuk orang yang menyelesaikan hajat saja kalau dia cuma untuk mengambil sesuatu Apakah tetap disunahkan mendahulukan kaki kiri? Tetap. Walau li ghairi qada'il hajah. Walaupun bukan untuk untuk keperluan qada'il hajah, mau ngambil masalah sikat atau ngambil yang lainnya, keperluan di kamar mandi, masuknya gimana? Tetap disunahkan kaki kiri. Ketika keluar kaki kanan. Dan ini sudah pernah dibahas sebetulnya eh, untuk masuk kaki kanan dan keluar kaki kiri atau masuk kaki kiri keluar kaki kanan itu sudah dibahas waktu itu pernah ya untuk masalah kalau di situ sesuatu yang jelek disunahkan kaki kiri dimulai dengan kaki kiri kalau sesuatu yang baik disunahkan mendahului dengan kaki kanan sudah dibahas itu masalah itu tafsirnya sudah ada ya Allah ada yang perlu dibahas Juga ketika ingin masuk dihlis. Dihlis itu tempat menunggu untuk masuk kamar mandi. Biasanya kalau di pondok itu kan kamar mandinya kan jejer 10 gitu. Depannya kan untuk menunggu. Itu dihlis. Ketika masuk situ disunahkan kaki kiri juga. Dihlis. Ketika mau masuk kamar mandi lagi, ya kaki kiri lagi. Tidak ada. Dan ada hadis di sini dilihatkan oleh Abi Hurairah. Kan disunahkan ketika masuk kaki kiri, ketika keluar masuk kaki kanan. Kalau membaliknya gimana? Annaman bada abiri jilihil yumna gobla yasari hadis ini ya. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Annaman man bada abiri jilihil yumna gobla yasari barang siapa yang mendahulukan kakinya yang kanan sebelum kirinya idada khalal khala jika dia masuk WC Ubtuliya bil fagri maka dia dikasih balak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran. Ya, menyebabkan kefakiran. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kebalikan daripada sunnahnya itu membuat orang tadi itu fakir. Kaunya Abu Hurairah itu ya. Hah? An Abi Hurairah qala Rawat Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Kan berarti hadis oh. mauquf ya. Ada yang mau dibahas? Monggo. Eh, kenapa WC itu tempat setan? Sehingga kita diperintahkan untuk berlindung daripada setan mendahulukan kaki kiri jangan lama-lama ada WC uh, eh, ulama bermacam-macam berkomentar di situ ada menyatakan li'annahu makan yuhjar fihi dikurullah karena tempat yang jauh daripada berzikir kepada Allah WC Tidak ada baca Quran, tidak ada sholat berjamaah, tidak ada zikir Ada lagi yang menyatakan li'annahu makan yukshafu tukshafu fihi al-aurah ghaliban. Karena kebanyakan orang yang masuk WC tadi itu dia tadi itu membuka aurat kebanyakan. membuka aurat. Ada lagi menyatakan karena itu tempat untuk yang kotor-kotor dan setan itu senang dengan yang yang kotor. Hah? Tempat yang kotor-kotor. Ada -kotor. hal yang jelas eh, tempat itu adalah tempat setan dan ketika kita masuk maka jangan lupa berlindung daripada setan tadi itu. At, ada yang lain? Ada yang perlu ditambah? Ditambah. Ini eh, barusan ada tambahan. Ya tadi kan ada contoh dua ketika yang haram. Haram istinja dengan maksud dan mat'um ya. Nah, cuman di situ bagi dua. Ada haram ma'asiha, ada haram ma'adamisiha. Haram bersama sah kalau memang pakai maksud Istinja dengan air yang tanpa e, dengan izin pemiliknya. Itu hukumnya haram cuman sah. Seperti wudhu, wudhu di tempat orang tanpa izin. Sah wudhunya cuman haram. Kalau wudhu e, istinja dengan mat'um makanan sudah haram tidak sah lagi. Ini tambahan tadi. Baik. Udah ada yang perlu dibahas? Dibuka juga. Oh, ya. Sudah. Tadi dijelaskan kalau ada seorang melihat orang ibadah kok keliru ini wajib memberi pelajaran terhadap orang tersebut menurut imam yang ditaklidi Yang saya tanyakan orang taklid itu apa harus membaca kitabnya mukola misalnya. Orang yang taklid apa harus membaca kitab karangannya mukolat itu Imam Syafi'i misalnya. Eh, itu untuk mengetahui pendapat, untuk mengetahui pendapat yang diikuti. Apa harus membaca kitabnya? Maksudnya apa? Kitabnya Imam Syafi'i misalnya. Nggak artinya taglid, syaratnya taglid gitu maksudnya. Syaratnya taglid itu apakah harus mengetahui semua eh, rukun-rukun, syarat-syaratnya yang diikuti tadi itu, gitu maksudnya? Enggak apa harus mengetahui dari kitabnya Imam Syafi'i misalnya dari Imamnya Malik ya. eh, udah maksudnya kalau misalnya kita mengetahui bukan kita harus kitabnya Om enggak, Imam Syafi'i maksudnya begini loh I, sebenarnya bukan harus dari kitab dari ulamanya cukup yang jelas kalau kita mau taklid dengan Imam Malik, kita harus tahu apa syarat-syaratnya sahnya wudunya Imam Malik. Apa syarat-syaratnya yang batalkannya wudunya Imam Malik. Nah, jadi kita harus paham. Apakah harus dari kitabnya? Lah gak ngerti kitab ya, jadi tanya sama ulamanya cukup. Atau sama tanya yang mengetahui. Ya. Nah, cuma kalau menyatakan ini menurut Imam Malik tidak apa-apa. Wis ngono tok ya gak iso. Karena ada beberapa hal yang tidak sama. Ada rukun-rukun yang tidak ada di madhab syafi'i. Contoh dalam wudhu. Dalam madhab Imam Malik harus didalek, harus digosok. Kalau kita taklid dengan Imam Malik, ya harus digosok wudhunya. Karena dibasahi saja tidak bisa. Fence. Terus itu kalau untuk mengetahui madhab yang lainnya Tidak cukup membaca kitab yang ada di madhab syafi'i sendiri Seperti kadang-kadang di kitab kita ini madhab syafi'i Wakala Malik kada, wakala Abu Hanifah kada, wakala Apakah itu cukup untuk dijadikan pedoman? Tidak cukup Karena pernah terjadi memang ketika ada orang yang bermadhab syafi'i belajar sama ulama yang bermadhab Imam Malik Dibaca Wakala Malik kada, Ternyata kita, pem, apa, pendapat yang Imam Malik yang dicantumkan di kitab Imam Syafi'i, kitab yang bermadhab Imam Syafi'i, ternyata itu pendapat yang doif yang dimasukkan. Bahkan tidak dipakai itu pendapat dalam madhabnya dia. Karena itu kalau untuk ingin taglit kalau bisa memastikan daripada kitab daripada madhab yang diikuti tadi itu. Yang tabar, yang tabar. atau tanya kepada ulama yang kompeten. Fadal, ada yang perlu ditambah? Monggo. Eh, sedikit tambahan mungkin kalau keluar dari masjid itu mendahulukan kaki kiri. Pakai sandal mendahulukan kaki kanan. Nah, kita keluar masjid pakai sandal gimana nih? Kalau kaki kiri akhirnya pakai sandalnya dengan kiri fi'lu sunnah wa tarku sunnah ini gimana ini? Nah, kalau kalau sudah demikian, keluar kaki kiri diinjak jangan dipakai sandalnya. Akhirnya yang kaki kanan langsung masuk ke sandal kanan baru kirinya pakai yang eh, sandal kiri gitu. Jadi dapat dua di sini. Jadi kaki kiri langsung injak sandal, jangan dimasukkan setelah itu kaki kanannya langsung dimasukkan ke sendal, baru yang kiri dimasukkan lagi ke sendal. Gitu.